Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza talaqtum nalikane megat sira kabeh anisa fabalak na ajaluna fafi ba megat kasus e. mongko tumeka sapa nisa ajalaguna ing ajale nisa ngene ajal iku ekorofna tegese marek-mareki sapa nisa ing kidoa ibdatihinna ing ape enteke ibdahe nisa jadi wong wedok nak mbok pegat terus ajale meh entek, orang kok nganti wis entek, meh Akan habis, tapi belum habis. Faham siku guna, mongko ngemsako siro kabe bunda ing bisa. Dimakrufin klan apik. Mergo nek sekarwan habis kan dengan sendirinya mpun terjadi to tolak artinya sudah tidak ada hukum zaujiyah. Nah, ini ngali memang Suyuti. Jadi wong wedok sing wis dipegat fabalah na ajale guna. Mereka ajale wis dok Man itu ekor eh, plantekse sih tok. Kok kalau betul sampai itu telas berarti pun buat tenetan hukum zau cia, paham ya? Faham si kuhuna mongko ngekro siro kafe benda yang bisa marufin, ausar riku benda bimaruf. Utawa ngistirahat no siro kafe benda yang bisa dimarufin dan banape. walatung si kuhuna Lan ojo ngker sira kabeh guna di saat diroron halin gawe bahaya. Diroron krono gawe masalah, gawe bahaya. Lita tadu supaya iddah sopo lita tadu. Supaya ngliwati batas siro kape. Yaiku alihina ngatasi nisa bil ilja kelan memaksakan ila tidak maring nebus kulo watatlek lan nolak watatwil hapsilan memperpanjang ngeker Waman disapani wong ya fal ngakoni sapa dari kaya ngono-ngono imsak diraron fakot selama nafsa. kan teman-teman dolimi sapa wong nafsa yang awak diri nemen. Orang yang melakukan kesalahan berarti dolim ning awak dhewe. Iku ngakoni salah, nabu ibu jum, iku berarti dolim ning awak diri Mungkin tak tabu ibu jum dolim ning diri dhewe bitari dia. Kelawan Coro kiai kuno melamer no nafsu. Nah coro kiai nama-nama namanya? Takrit itu itu menyiapkan diri pada sesuatu yang potensi itu apa nama cara kiku nama nane tarik juga dan sampean liwat nih jembatan saya ngapain ceblok saya riskan ceblok ini jenis tarik tarik itu halal berpotensi itu kita dia ya, kelawan nopo kang buat nane nopo kang kang Ahmadun Tarik itu pokoknya itu karo mantu. Jadi misalnya sampean harus ngerti lah kayu sing jembatan rawan putus. Tapi tetap sampean lewati. Ya ora mesti putus, tapi Janggol-janggol yang Ngadeng kok eh dolanan nasib lo jadi tarik jadi misalnya ya iku mau. Tak kiai Jawa mana nih kalau gak ada makna apa lagi saya mameri mentok <laughs> iya, ya mentok ya saya ngerti jadi melakukan sesuatu yang potensi terjadi ku tarik ilah agabilah wala tatakhirulan aja ngalap sira ayat illahi ing berapa ayat ya Allah bujuan mbok gawe dolanan Kalau niku wong alim, artinya ngalim cara kula piyambak ya. Nah, Tapi pancen niku, niki mumpung ana Pak Ahmad niku Kang Romanto pun wingi kula ampun matur. Kabeh ya Allah. Niku kula bareni malih. Kabeh ya Allah ngendikan niku gak mbek melindu. Jadi sengaja sehingga semua lafat yang diganti Allah itu ya dikehendaki kalau balen ini kabir redaksi Allah itu digawe secara sengaja oleh Allah sehingga semua lafat pergantian itu ya diniati nah contohnya ini ya Allah cerita nak kue di bojo mbok pegat itu ya pegat sing ape utang mbok imsak sing ape aja mbok imsak roron di tak tadi misalnya orang mbok pegat tapi orang mbok kain apa sing sementing gak dirasa wong liya model medura Wong Madura nak dibujuk. Niku misalnya kecewa lah di pekat. Mereka udah ini izin mantan bojone kok enggak dirabi wong. liya kan terus aku ya padha sing ngadep. Iku jenenge ndekne nyayang ora gelem megat ya mok mergo kuwatir dirabi wong. Iku jenenge sak sing diroron tak, Wa mayaf al-dzalika faqad zalama nafsah. Wong lakoni ngene iku dolim. Kita ridhiya ila adzabillah. Nah, ini sing seterusane ayat itu sing ngeri wala tatakhizu ayatillahi huzwa. Ayat-ayat Allah ku mbok gawe guyonan. Artinya apa Kang Romanto ya? Menyangkut perkawinan itu lafate sakniki diganti ayatillah. Bang Ahmad Jadi ayat Allah ora kudu Quran, ora kudu hadis, menyangkut hukum perkawinan. Kowe nak melanggar dianggap gawe dolanan ayate Gusti Allah, kaya adat-adat santri mau. Mau ya kawin melok mertua. Dewi bujuk juga ya, nah aku bergulunan ayat Allah Mereka cara Allah jelas arti jaluk kau menal ini Jadi kita udah aku Paham Pak Ahmad ini Lu ya apik kue radu, kak ketimbang Jadi ngerti dengan Romanto Kadang santri itu lucu ya. Bayang awak itu melak bujuk Sing suka, atau kiai, enggak benenak Sementara ada urusan rezeki, milih buat duha itu keliru sebenarnya harus baku duha itu bener mari jalur rizki tapi jelas nah, urusan perkawinan hukum mau baku itu wong lanang nanggung itu wong lanang apa wong itu sudah tidak bisa ditawar soal faktane wong wedok bojo kita mau ngekik kita kita tompo tapi kita tetap baku kan Romanto hukum dasar kita itu kudu apa oh iya. sama saya dengan jenengan hukum dasar kulon mulang saya harus memberi ilmu yang terbaik menurut saya Gak soal faktanya kadang dalam banyak hal sampai lebih tahu. Ya terserah, bukan masalah. Lalu cara Allah ayatnya diganti wala ayat ilahi Biswa ayatnya Allah juga kedulanan Paham ya? Ini gitu. Terus buat kuru nikmat Allah alaikum Ini termasuk tenggini surat ini ya, Persis teng surat ini kalau sih Sing menyangkut Ini kan persis yang ini loh kan rumah tangga Kue kue kok kawin Mulai kalau mesti betul Quran ini ayat pinter sih ini ini setuju sekali ya. Atam tenan poso. Ini kalau ada bayang Muharram. Tapi kalau kena tembok tadi sawal selalu besar kalau tak usil ya. Setelah ketemu tambahan banis, sungkem berpikiran di semalam ngeluh. Ngeluh <laughs> orang ngaji, kalau terang ngaji orang paham yang ngeluh, orang terang no yang ngeluh, mereka khawatir gak paham, Orang no yang ngeluh, mereka gak paham Jadi loro-loro yang ngeluh, memerani hati ibadah malah ngeluh. Jadi <laughs> nanti hati ibadah pun. Kali terus, iya ya. Sing ini adalah wala tangkihul musyrikati hatta yu'min ya. Kalau kan mau ngomong gitu. Jadi kabeh ayat Allah digenti-genti ku diniati. Diwala tangkihul musyrikati hatta yu'min mun kalau ya. Wala amatun mukminatun khairun min musyrikati walau ajabatku. Terus wala tingkihul na hatta yu'minu. Terus wala abdun mukminun khairun min musyrikin walau bagu Terus ula ikayat una ilan nar. Mereka-mereka ini ngajak neng neroko, Jadi artinya ne, nekah mestine coron ini redaksi fakir kan ngerti ini Ula ikat ula ilan nar mestine itu tentang ini kue nak nekai wong musyrik iku marai mlebu neraka paham ya kue nak nekai wong musyrik marai mlebu neraka ula ikat ula oh, ilan nar Ya, mestine tulisannya ayat ini nak kue nekai wong mukminah marai mlebu swarga terus apa ganti redaksi wa wa yad'u ilal jannati wal mafiroti guru-guru kula sedanten tiang-tiang alim berpendapat jadi nikah sangat pentingnya lafat itu tidak digenti nikah tapi digenti wawo, yaitu ilal jannati wal maghfirati biizni jadi kata artinya kan ini cara digenti fikih kan eh wawaw yaitu ilal nikahimu minah Allah mengajak kamu supaya nikahimu minah tapi langsung digenti ke rumah wa Wawo, yaitu ilal jannah jadi lafat nikahil minah digenti ilal jannah Makanya nikah itu swarga tenang. itu tadi karena dengan nikah kita ada zina Artinya itu tadi yang seperti ngaji kemarin, memang niat kita prestasi betul karena nikah kita tidak zina dan itu berarti wawaw yaitu ilal jannah wal mahfirati bi ini, Paham ya? Mestinya cara setting cerita ini tuh niku ini wawaw yaitu ilal nikah ilmu minat tapi langsung diikuti ilal jannah. Paham ya? Sama dengan ini. Wala tattakhidhu ayatillahi huzwa urusan tatanan nikah, nikah tolak itu juga keguyonan paham gak? Jadi coba kiki kuno, ini ayat Allah mesti Quran hati betul mesti. Jadi ayat Allah termasuk tatanan tatanan hukumnya Allah ini, ini termasuk ayat Allah. Paham gak? Huzuan, khalib uge guyunan, eh mahzuan biya bimukholafatihah. Tegesi uge kuyunan apa biya kelan ayat bimukholafatihah kelawan nyulayani ayat. Jadi ayat Allah Ta'ala uge guyunan, lawan. Waskurulan elengo siro kabeh nikmat Allah ing Allah alikum ngatasi siro kowe kudu nama nek mati kue. Kue kowe bil Islam lan Islam Kueku nyukuri Islam tapi ya wanya nyukuri wama anzala alikum lal kitab lan nyukuri apa sing diturunno Allah alikum ngatas sira kabeh lal kitab sang kitab terus warpane aturan iki paham ya dadi ora kok Quran dadi jimat tapi mang aturane dadi nak nikah ngene nak tolak ngene wal hikmah dilan hikmah ya itu nasihati sapa wa kum isra di iklan mah wattaqwa lantak kau siro rapi abu hai ngawo wa alamu nabu buha bikul isyain alim jadi ini kita akan ini jelas urusan neka urusan tolak wa idha tolak menalikani nolak siro kafe anisa fabelah na ajala guna mongko entek kau sapa nisa ing ajali nisa bareng buat pekat ajale wis entek fala tadilu hunna mongko aja nyegah siro rapi ing nisa yang kifna azwajahunna yang to nikahi sapa nisa azwajahunna ing buju bojone nisa al mutalliki nalahunna jadi intinya nak bojo wis bawa pegat. Terus wis jadi rondo. Bareng ide ente, Mantan ini kepingin nikah meneh. Ini seorang wali dilarang menghalang-halangi proses rujuk ya. Misalnya Mustafa megat ini Ide wis ente kan kudu nikah aja. Jadi niku ini cawe wedok niku ora oleh menghalang-halangi Mustafa balik. Utawa ngalang ngalangi nikah bewong wong Ida tarawdo nalikane wis gawe kesepakatan sopo aswat lan nisa. Bainagum antarane wong akeh bil ma'ruf lan apik. Dari kau temu kono nahyi ku wa adu bihi mangkana minu yu'minu billahi wal yaumil akhir. Nasihati kanggo wong sing ijek percaya Allah mbek yaumil akhir. Zalikum askalakum adhar. Utai mengkono iku luwih bersih ya, lakum kedhe sira kabeh wa suci. Dadi Allah menyangkut nekau detail sekali nasihat iki kanggo wong sing iman billahi wal yaumil akhir lan sing nurut nasihat iki berarti askalakum adhar luwih suci ini mau mergo kita sekali keliru melampiasno seksual iki jenenge zina tenan paham iki ya? jenenge apa zina zina tenan wa adhar an luwih suci iku mau mergo piye wae baleni bojo pertama kuwi apik Mergo paling enggak anake enak dan sebagainya wa kuti Allah ya alamu pirsa sopo wa wa antum khaliti siro kabeh kula ta'lamuna orang ngerti siro kabeh apa sing pirsa kowe ora pirsa wal walidatu te pira-pira wadon sing nyusoni iku yurdina te pira-pira walidat nyusoni sapa walidat awala durna oleh ini ing rong taun kamila ini liman kedhe wong aro datang ngarepno sopo man ayu timma yen to no sopo man aro doa Pak Alal mau lu dilakukan, ibu yang atasnya mau lu telah bapake lan sing den lahirna sapa lahu kedue al ndara nahu nak manani ngoten rizkuna uti rezekine walidat wa kiswatuhunna lan pakaiane walidat dadi maurut lagu sine bapak dadi Mustofa nak ndek anak iku kan bojone nyusoni iku cara Allah kon bayari Allah itu hebat tenan dadi wong wedok jadi bojomu nak lagi nyusoni anak. iku gak wajib jadi cara fakir punya fakir fakir kacau cara fakir kue dia anak ya anak tenan mus Bojomu ora wajib nyusani anak, kecuali ke gelem bayar ya nek eling cara fikih. Wong fikih kan ngeten, wong anak wajib nafkah sing itu. Biaya nyusani juga enggak di antara kewajiban nafkah. Jadi bonus karena itu ekstra kerjane, paham ya? Jadi misalnya kok bojomu pas nyusani iku kudu untuk bonus khusus atas nama nyusani anak. Mulai wa alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Orang iso misalnya lah tak pegat. Lah tapi ku nyusone anak, Dadi ngitungnya anak. Mau menarung mbok pegat, malah malah wajib, malah wajib mbok bayari. Paham ya Ahmad Dunia Jadi aku kan Rumanto ya Jadi zaman tradisi Quran membicarakan upah Kompensasi itu biasa Itu akal-akali santri Jadi kompensasi gak jelas Bodoh berudul ini nguri Akhirnya hukum pekeu gak jelas wabir rusak kabar Karena reputasi ini santri Kembali ke mertua itu problem jihad ora tenanan mereka mulai bingung ada bojo neng omah ya ora idola anak itu orang idola gara-gara roh bapaknya lunak lunak kecelakaan sejarah dengan nuan itu par-par idola umat anak orang idola negara umat tapi ya ini idola apa cara nih, reputasi ini kemal kemal bek lunak lunak bek tukaran bek sebeto <laughs> jadi anaknya kan idola Wes kalau pidato pede, kalau umat idola no, anak orang idola no. Mana kalau nak ono kiai kok izin santri jenengan kok lembah tapi ya ini mau sering ngamuk bojo nganti wani sering ngamuk nara saking kita oleh standar bojo nganti wani es ini nanti uang lo kecuali Bung bojo ini salah hanya mata era bener rata-rata gak ujung-ujungnya macam ini gitu orang apa kok itu ya jajah lah bos bojo mata sampai saya kayak di bojo satu juta iso ngamuk paling gak kuat lah orang bila orang ngamuk gue ngamuk kayak mana <laughs> dibakat tenan cara Qurane walal mauludi lahu dadi wajib ing atase wong sing dilahirno bapak rizquhunna wa kiswatuhunna bil mar wajib ngekei pakaian ngekei rezeki bil ma'ruf la tukallafu nafsun illa usaha terus la tudorro walidatun mergo santri ira iya tak mana nih kalau santri santri yang kuat ini gue cangkemmu eh surah ayu gak alasan dong kuat eh, mboten kuat sebuti malik Nak kue rakuat kuat nafakoi ibu jum kue panjang rakuat kuat. Ora kuat iku ora kok terus wajib, ya tetep wajib. Sama nak mau tentang pergi-pergi ya. Jadi hari ini sampean wajib nafakoi yo gak kuat. Iku sing wedok nafakoi awake dhewe dadi utangi ter Tor pergi. Utangi sing lanang kan. Demi salek kewajiban nafakoi ya hari ini ribu hari ini prei. Iku sampean diutangi 5000. Jadi bujum nak biaya hidupnya sendiri tetep utang ya darane pergi-pergi. Jadi kok bojone amatur kan ada notalah Islam mergo mula wulan karek ngepik to. Lur <laughs> kontas omah diitung kos nggih. Kula ngontrak ya bayar. Terus diitung kos e bareng. Ya cara Quran kudu jelas, tatanan kudu jelas aturan. Nakalan. Lalu nak Quran ora ada alasan biru ya keliru. Mulane dari Quran ngoten. Kalau sering dikandani santri karo ngoten. Kalau kan kumpul wong isu jadi orang arah anutan. Gus umat yang raku kuat sebuti nggak orang sih takut nafakoi. Kue rana nafakoi raku kuat. Bujuk lu raku kuat di bujuk reso nafakoi. Jadi <laughs> aku alasan kok pena. Uang berpikir cuma sepihak. Dan buatan kian nafakoi. Gus bujuk lu raku kuat. Dua suami gak berprestasi. Nafakoi raiso ngamu Lu enggak sampean kewajiban nafakoi. Kue di alasan raku kuat. hari ini aku tuh duit. Oke, okay, makanya aku diri pengiran. Tapi dia cuma buat kuat, cuma lu lira kuat. Gimana? Kudu dipikir wong juga ngukur awake dhewe dene. Monyel dua dolim santri ku mancen senengane ngukur awake dhewe. Kulo sering ngobrol karo Pak Lukman. Kadang santri ku kurang ajar. Ngoten cara berpikir itu sepihak. Di misalnya melok kiai kecewa. Kiai mulai kecewa itu pikir kumpul orang kan gitu orang tahu kecewa mbek sia. Tapi dia mikirin kok nang sial kecewa. <laughs> Iya. iya Jangan-jangan masalah kita dengan kiai kayak itu. Misalnya ada kiai berpolitik atau kiai punya perilaku kamu nggak cocok atau kiai itu setengah dukun sehingga mendatangkan uang karena dukunnya. Kita kecewa, kiai kok nobel, kiai kok dukun kita kecewa. Tapi jajal zaman sekali-kali tanya dengan kiai itu. Aku kecewa habis Sandra, aku mulang bobo, gak ini gak bisa mulang, malah ra iso ngaji. Iya sampean. Setelah dikonfirm, dikonfirmasi ternyata tidak semudah itu masalahnya. Ini betul. Iso wae gue kecewa. Lah aku mulang keselan rantuk dhuwit, aku ra dukun rantuk dhuwit, ra politik sama saat kiai itu kerja misalnya Romanto kiai aman kerja ya santri kecil wah kiai kok mergawe kedunya coba sama konfirmasi ulang jangan-jangan kiai itu juga kecewa gue nak kecewa sampai aku karena nyala aku mereka aku gue eh. kecewa aku gue kira SPP larang tidak fair ini saya tidak munafik ya jadi orang itu jangan berpikir sepi ya Jadi tidak iso dan gak ada alasan aku rasa nak aku nyenangin tak nunggu dia menakur aku terus no bojomu luar aku Lama tiga misalnya anak telu, kue rana fakoi hari ini kue kuat. Mereka tiga jagoan di rumah tuh, bujuk nggak dipicat satu kue rana kuat. Kue kok jauh munafik kurang. Munafik kok diterus no. Gue nyindir orang ngomong terus orang gue nyindir ya orang, nyindir orang rasani. Kayak sopo tadi kan gue lino karma, jadi berpikir harus yang ojo sepihak. Latu doro walidatun biwaladiha Aja sampai Nompo piloro sopo walidatun Sopo wong sing lahir no wedok biwaradia sebab anak Jadi aja sampai walidatun wong sing lahir no Iku nompo darurat Nompo bahaya krono anak Jadi doro sangka kata doro Paham kalau ini balik Ojo sampai walidatun wong sing lahir no Wong itu sing lahir no Ojo sampai untuk diror Untuk piloro sebab itu Pak Mustafa, iku aku mau karo mantu gue di anak telu. Gak nafakoi bojo alasan ora kuat. bojomu ngadepi jar telur rewes cara ora lorong. lara bojomu. Lho ya iku jenenge tu la tudara walidatun biwaladi ya. Jadi sampe walida iku di problem justru krana anake. Kowe sampe ngoco ning itu itu. dhewe Dadi Quran detail, maka hukummu detail iku akal-akale Mustofa Al-Qur'an dadi jimak, dadi donga iku akal-akale iki. orang ana ngene ora ono. Bakatane jelas, urusan hukum jelas. Lho tenan lho kula mboten ngaspo, lho tenan wonten sampean ya maca dhewe. Iki hukum tatanan udah karo ora jimat sih, enggak nak jimat surat makia ya, dadi sumber. Pas kula wis ulang. Jadi mana orang hatam itu tak terus kan mungkin justru malah juga kan surat makia ya. ganti kiai mawon gue harus yang boleh. Nah betul hatam harus boleh ganti kiai. <laughs> Enak ganti model. Model oh, ini suaraku ah, aman. <laughs> Enggak. Jadi jelas ya. la tu doro gadun iya. iya, dia aja sampai wong tua itu wong tua itu itu merasa untuk diror untuk bahaya untuk loro mergo anak bisa babi sebab alat misalnya ini bi antuk yang to den peksa sapa warida ala irdoi idam tanah itu wow misalnya kon nafakoi padahal karuan rakuat kon nafakoi artinya sing wedok karuan untuk duit tetep jajak no anak telu loro Wa intine ngene karo mantoe, eh, pesene Quran jo sampe mbok iku geger perkara Nah, dan iku sebabe bapake saiki ditinggal jago kan eh dole mbak ngono barokah mulane do tahajud ra ngarah dadi wali kula mun tak kilani entekno tahajud ora ngarah wali hukume apa sing sori mbok langgar lu ayat ngeten iki cara ngalim kan sori kan mantuannya ayat ini ada betul tapi hanya karena ada hukum adat kita tinggalkan hukum adat kita ninggalin orang-orang dia menaik itu masuk hukum adat tak jadi aku tutup terus no Nah aku rano bingung apa sih tuh, gue bingung bujuku sini mau mangan demi telu. Kita pikir gue saya kiri, kayak iso nafakui terus wan kiai pak kiai belum bingung buat sakit nafakui bojo kula ngeten ngeten cara kiai ini cerdas ya pengen coba bingung apa sih tok bojo seru wae bingung ada bicara telu kan kene nek eh arep ana kudune kiai ini jawab ngono aja kok malah dibelo benar ana sing nunggu nunggu ki sabar ora kula ora cocok cara kula sampean era kula kiai oh tapi soe Kue muni bingung gue awak sitok neng gini, bujumu neng omah, dia anak telu, dia ono es, ono jajan, ono siomay. Pijat. lo hukum dengan mata, kalau mau cekor Quran, artinya ke akal-akalan gue loh. Ini udah jadi lagi ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe Ora kiai dhewe kok terus belo. Alasane kan mergo alumni ne dadi dibelo. Menen bojomu kedunya serono dipeksa. Ora urusan kedunya menen kuat napa kau wajib. Senengane wis sumpah wis di pondok alma mater golek tuh dal guru iki pom. Bojone ning omah. Eh wae nak sampai sumpah kudune kiai ini jawabe ngono kamatene. nih? niku gak ada anak tiga ngeten-ngeten ngeten sumpah kulo ini Ya itu kan dadi ngene, gue sumpah jangan apa sih Sing ning omah wis sumpah gak cah telu yo si omah yo eh. Malam itu awak dhewe sumpah. Baru ngono ketemu malam nih kanca tawake padha kere juga gue lali <laughs> malah kakak. Kan. Ala dole meneh. Malah dole meneh. Kasus tak. Mana gitu. Lha kula mau Quran lho, tuh iki akal-akalanku gue Ora kula wingi ngomong, kula sepuntene ngaji ini surat Madaniyah. Surat Madaniyah kudu siap ono tatanan apa hukum, ana aturane urip. Mungkin ayat Madaniyah. Nah, sampean dadi Quran jimat malah enak, malah kula ora masalah kan. Sambil mau ayat iki ngene-ngene malah nyaman. Wa alal warisi la mauludun lagu biwaladihi. lan ojo sampai nompon dhirur sapa mauludun lah wong sing den lahirno yaiku rupane bapak Bapak aja sampai nompo piloro diwaradi sebab anaknya maulud lah Biayu kalafa fokoto kodihi Jadi aja sampai mbok geger perkara anak Ya aja sampai bapak geger perkara anak ya, Contoh gampang nih zaman modern Nak singguri contohnya orang Jakarta ya. Gara-gara ya wanita, ibu wanita karir sing bagian mopok ya anak sing lanang <laughs> sing sih sing lanang ya kasus dari paling ya kasus sing itu karir sana sing wedok itu kok gede apa tuh sing ya <laughs> anak sing lanang <laughs> iki jenenge bapak tampa doror tampa diror faktor A anak krana kelakuan mbok lha nek wali anak mau kagak mbok nampa diror krana kelakuane bapak lha Quran aturane jelas aja sampai mbok geger be anak aja ya sampe bapak geger ambek anak Artinya apa? Ya, ya pasal mertua. Jadi saya kerja anaknya baik. gue ya aman, bapak ya aman. Nanti kalau hari itu kacang nanti gue ya aman, bapak ya aman, itu di rumah itu baik, ya aman. Sing luar negatif. Kau ingin adik ini oh, hukum Wah hukum udah tiga dolanan Ya kasus Wa alal warisi mistu dari Lan wajib yang ngatasi waris E warisil ab Tegesi warisi bapak Bawa te warisil ab Wa sobi wita cire Mistu dari Utai kewajiban sing podo ning bapak boleh Paham ya? Jadi gue nak jadi anak kaya kulo Kang Romanton jenengan kabe Kang Ahmad. Yang duwe kewajiban kaya zaman bapak ibumu di kewajiban ning nggone ku. Kulo baleni ya. Waris kulo jenengan kabe yo duwe kewajiban kaya kewajibane bapak mbokem ning sampeyan. Artinya sebuti, ketika orang tua kita gak keluar tuku kambing, ya kita sing wajib nukok no. Wong tuane sampean gak keluar tuku pangan, ya kita sing nukok. Kono itu Quran jelas, jadi anak sampai jadi problem ganggu bapak begitu juga mbok jadi sampai di problem krono anak nah, tapi kita ngoten sausi gede wa alal warisi mislu dalik nanti kewajiban ala ini cara fakih ini jenenge kewajiban wa alal warisi mislu dalik anak jadi kewajiban koyok zaman bapak mbok itu kewajiban atas nama ah. anak paham ya kang Romanto itu jelas hukum itu jelas terus kadang Romanto kiai kiai soleh kata zaman Mbah Hamid Pasuruan itu kalau kada hikayah kada Hamid Pasuruan terkenal wali, wajan wali dengan gua percaya nama Hamid itu nanti salami template santri sing kultus beliau dan beliau kok nangkap anak itu tidak baik pada orang tua mesti tiga ya oke salam template tak tompo terus sebagian dibalen kadang dibalen stand karena orang tua muai ma oh, tak top tope wali itu cek wali orang tua umpama aku wali tenan itu cek wali orang tua si Abdul Qadir wali orang tua jadi kata saya kata kiai sing soleh yang masih punya nurani orang asal nombor duit no malin Mas. Salam tempel tak tombol, tapi jarang-jarang rene ae. Nek kuwi rezeki menak gak wae wong tua. mau aku wali tenan cek wali wong tua. Mergo ganggu gue wali wong tua iku. Mergo itu wali sih mislu Paham gitu, di hukum Quran itu jelas Ayat-ayat Madaniyah itu tatanan pun mati detail Mohon saya kifain aroda fisolan mongko nalikane no sopo wong tua loro fisolan ing nyateh antara din sangking riba minhuma sangking wong tua loro bapak mbok ewa tasawurin nan lewat musyawarah pala junah halima itu gak masalah jadi anak apa disapeh ya kudu musyawarah be bapak mbok eh, gajine piro terus masalah hati piye disapeh ta ora Nah saya ini misalnya disusoni wong dia wain tu tuh melamun ngarepno siro kafe antas tardi. Arab yang tong nongkon nyusoni siro kafe maksudnya disusono wong dia tapi aja mbok rondo sing ayu, mbok ben bapak iso dolan ngono lho Dadi anake disusono rondo setengah bahaya. Ben bapak iso dolan iku dolen. Kowe nak karep anakem disusono wong liya. Fala junah alaikum. Iku ora apa-apa. Iku ora apa-apa. Tapi terusane idza salam tuma aten bil ma'ruf. Cara Quran ora ono, jenenge istilah ikhlas tanpa ngamal ku gak ono. Mun kula bulan beleni ya tarife ikhlas ikhlasul amal lillahi kalau ono amale lagi boleh lasno. Nah ono ngamale ngikhlasno abab iku, cara karo mantu jadi ngikhlasno abab iku. Lah iki tapi ngoten karo Kak Ahmad tuh nih Nak kue anak mbok ono wong liyo iku ora popo apa Fala alaikum gak tapi di tapi no ida salam tum ataitum tum ma'ruf ora popo nak kue kuat ba bayar ida salam tum nalikane nyerahno siro kabeh ma ing perkara ataitum kang no siro kabeh bil makruf kelan apik e eh, arotum ita guna minal uj ujrono pak Eva eh, ngarumanto jadi mungkin santri beatet gak karo jadi ikhlas itu identik gak ngamal kasih pasan ayo oh. lillahi <laughs> ta'ala sangkem <laughs> serung rusak kan Lho bener bodoh nih lo kamu Mustafa. zaman roh dewi jadi falah junah alaikum ibu ida salam tumma ataitum. Ai eh, aratum ita guna minal uj ujro. Ujro kok takono kiye dia ini opa ya udah jadi orang apa-apa nak ngopai lagi intine. Bil ma'ruf kelan ape. Mbok kapan lho ya? cucu pondok di tradisi ikhlas ini ra urun <laughs> mulai kapan. Padahal Quran jelas karena mata ajarannya jelas. Cucu kalau tradisi ra urun itu kebanggaan. Kok nilai ala sangkem Wala tanam sesat tanam kok. Kula lawan nganti mati karena Mana kalau jadi kiai benar senang jadi gaya resmi-resmi. Mungkin resmi kacau. Mereka cara berpikir ikhlas, ikhlas tarifnya dia itu piye jadi ngamal sing lillahi ta'ala kok ikhlas. Ora sing ora dipikir lagi ana ngamale ora dipikir. Ana ngamale dhewe napa ora dipikir. Yang jadi ikhlas ya ikhlas ulama lillahi ta'ala. Jadi kuwi wis ngekeki opat, so paham ikhlas, ikhlasno bener. Ana amale ana sing mbok ikhlas. Nah, lah kuwi ora itu itu ikhlas mending di. Sing sampean kan gak iso. Lah nek sing nyusoni bener aku nyusoni anak sampean ikhlas gak bapak gak bobo bener sing nyusoni orang sing ikhlas no sing sampean sing dia anak Ikhlasnya ini di sampai ora rasolat solat itu tak ikhlas dong, rasolat gue ikhlas dong. Kan butuh solat saya lagi salatnya mau ikhlas dong. Paham ya? Jadi fala junah alaikum ora popo tapi ono syarat ida salam tum ma'ate tum bil marum. Kabeh ono syarat. wattaku walamu alamu anna wa malu ta'maluna basir. Allah perso segala perilaku itu. Jadi hukum-hukum ini nak langgar ya Allah ini Iki itu melanggar hukum krono adat. ini apa perso ini wong lanang nak pakai wong itu omah ya tanggung jawab wong lanang sama tuh melanggari krono adat atau krono kongkonane mertua bertuwo, krono kan apa perso kabe persis sing setengah adat sing situ setengah kepeksa itu perso kabe apa kan ya kan ya semben pun rokok toran men kondo kula <laughs> rudi rokok ya berarti ya ya pancen krono dianggap melanggar tenang. Waladina uti wong akeh yutawafona kang den pateni sapa ngakeh mingkum sing sira kabeh wa daruna suwajan lan ninggal bojo-bojo kabeh wong mati ninggal bojo ya tarabbas nabi anfusina padha ngeker sapa nisa di anfusina arba'ata syuri wa asyra sekamane wong ditinggal mati bojone iku idae patang wulan 10 wulan patang wulan 10 dina nah ora hamil nah hamil kan idae ngenteni apa kelahiran jadi ini sing kami hamil Faidah balak na ajala guna fala junah fima fa'ala fi anfusina bil ma'ruf Nah ajale kowe sentek orang apa-apa aktivitas sing apik aktivitas sing apik wa wa ma malu nak kopi kapopo asal sing apik wala juna alaikum wa dosa ma'aratum bi ing dalam perkara kang mameri sira kabeh dadi urusan kedipan mata curhatnya dibakas pe Qur'ane dadi Ahmadul mati sinten mawon sing mati ninggal bojo idae pinten nak mboten hamil patang wulan sudah tidak. Ini eling karo mantau patang wulan 10 ketika idai ije iku wong liya ora oleh ta'arud lil khitab dadi oleh ora oleh melamari ngelamar dan misalnya ono rondo ayu setengah bayi ora oleh kiai ora kiai ora oleh melamar melamari ngelamar ora oleh tapi ini dibakas di Quran wala junah alaikum fima arad tumbihi min khibbatin nisa ora dosa kanggo kue fima ing dalam perkara arad tum kang melamari sira kabeh eh, lawah tum tegese gawe isyarah sira kabeh diiklan min khibbatin nisa saking ngelamar wong wedok gak popo karena mantau misalnya ono wong wadok rondo ide rong teh gue seneng iku oleh asal takrit takrit itu ngamar tapi setengah jelas misalnya kakak olil insan nih gitu kok pengucapnya menusuk masalahnya nih inna kila jamilatun kiri ya tenas wa ya jitu misluki was kau ono wong untuk kau <laughs> gue. jadi artinya kira Quran bakas itu detail nganti urusan mulai urusan nafsu pakanan nafkah nganti urusan nafsu Paham ya? Ini kan urusan nafsu. Jadi wong wedok sing dalam masa iddah. Ya, dalam masa iddah. Iku oleh wong liya melamari urusan nikah, paham Mustafa ya? Misalnya muni innaki la jamilatun. Maksudnya oleh orang kudu bola kon, kok bapak selagi orang bapak, Oleh itu artinya hukum dasar oleh orang kok kudu bola kon, pak krodo mau krodo sebab parah nih. Jadi Quran orang cangkemui kan harus oleh oleh maksudnya hukum dasarnya gue oleh tidak kau ini rawowo ora ya rawowo Kalau naro kiai kiai ngelamar rondo ayu wono kromo bol kesuka terus ditolak nangis kalau kan mantan yang hati terus kena sih orang air udah sih suka gue melarat ada <laughs> kok cerdas ya. tapi ya ape cerdas ya ora ape iya kita tuh di sirah kelas jamilatun ayu au atnantum utawa gawe kinaya nyimpen sira kabeh fi anfusikum ing dalam awak dhewe ira kabeh utawa kue seneng mbok simpen ning awakmu dhewe Jadi eh, dari Quran bakas nganti ngene Kang Mustafa. Jadi keliru Quran buke jimat tuh. Ya Yo oleh lah ayat-ayat tertentu banyak jimat, tapi yang kayak ini tuh jelas hukum. Di wong wedok masa ida iku oleh mbok prameri, oleh mbok sindir utawa mbok simpen. Karena sampean bangkrut. Lo sirine nopo kok angsal ngoten. Itu tadi kalau kata sing kula terang wingi. Ketika perempuan itu kamu biarkan, misalnya kowe nuruti muruah gak nikah, ya ora nikah tenan. Ora nikah ya bahaya tenan ketika misalnya rondo ayu umure suwi ya bahaya tenan. Meskipun kita tidak sebutkan dia zina ndak insya Allah ya selamat yang selamat dari zina juga banyak. Tapi itu tadi takrit, jadi potensi itu ada. Itu jadi banyak repot ya jadi santri mau kena adat gimana. jadi zaman Rasulullah itu garwane kata terus diterusno zaman sahabat itu kata terus kena kiai Jawa umur bakas sek umur memang gak apa-apa muruah itu gak apa-apa saya orang gak omongan jorok tuh saya kalau lagi setuju sangat saya gitu. tapi kalau meng memungkiri ya memungkiri sunnah biologis itu ya keliru malah ini ke Quran bakal wong sing lagi mati tujuh ini fil iddah itu oleh wong liya mameri bukan berarti terus ya lah mestinya cara ada Jawa ya orang tak kok wis lirik-lirikan amatur bisa kan kiai amatur bias bojone tengere orang apa kan ngile orang kuburannya orang gak terima ambek kiai amatur di digodho tak godho kan oleh asal lame di sini oleh kan sorry Artinya sorry aku kan ngamen gue kan gak oleh asal ijek setengah godho oleh oleh tapi aku tuh belakang gitu Ya, aku mau karo mandor. Jadi kita punya perbandingan apa? Iku ya, mau kayak wingi lah menyangkut atas mah. Nak melok-melok resiko. Gak melok-melok ora tanggung. Jawab poin intinya urip secara umum mboten karo mandor. Jadi Pak Mustafa ya, nak melok-melok rawan resiko. Oke, gudo resiko tenang deh. mau bojo jelas sih, ya, wis. <laughs> Terus resiko ditolak, godho ketolak. Resikonya kan kadang tapi sekali gue gak melo-melo, orang melo-melo belas, artinya kelangsungan kehidupan orang gimana gak pahlawan belas sampai. Barang tidak pikir dah ketuntun lah. Bisa agak sing maju. Nah itu dibakas ya Quran nganti dibakas bener. Hebat kan Quran. Zaman itu mau dibakas. Aw aknan tum sih. Alimah Alima pirsa sapa Allah anakum sak tembe sira kabeh satas guruna guna. Bakal nyebut sirah kabeh ini sa. Walakin dah tua itu nah tapi nojo janji ini sirah kabeh guna ini sa sirron ing bahaya ing rahasia. Ila antakulu qala ma'ruf kecuali omongan sing apik. Tapi aja model rahasia malah bahaya. Jadi kok main telepon di PC itu saya kisah rondo ini gini malah bahaya. Repot. Ya. Wala tak zimo jo nejo siro kabe ubdatan neka ing angkat neka kata dulu wal kita baca lah. Singgo mau kau wal kita baca lah. Kau niat neka kecuali ini ajarin teh ida ida. Mesti oleh neka sausi ida ida nomor telas. Wa'alamu lan ngerti ya, siro kabe anna wa satana ya ya'lamu ma fi anfusikum mengerti apa sing ning atimu ira kabeh minal asbi wa Azam ah, nanti ya, ini mau contohnya Mustafa orang wani ngelamar, bang dirak super ketun tenar, Waduh gara-gara orang maju dirak apa? Ya, super Aja nih pantas aku. Nah jenis ya alam apian Bu. Siku fahdaru maka wedi ya, sira. Kabeh saran ya teka ya kelas kamu sudah tidak bisa apa. Lah kok kiai nakalan lah orang roda dia ini ngelamar kan isin ya Rubet. Mergo muruah. Bareng tidak piye tenar Ketun, mau nak sing rapi wong sore ini ndekne. Duh, imam panjang yang bujune ayu ning aku kayak gagak rantau Bener akhirnya sepuh-sepuh dia punya selir. <laughs> itu gue ngadoi. <laughs> doi kecewa ya. Jadi kan dibakas kafe Quran. Wa alamulan ngerti wa sira kabeh anna wa sadan wa halim. La junah alikum intolak talaqtumun nisa masalah ganggu kowe no. Maksudnya orang kewajiban. Malam tamasuna selagi ini orang jimat sira kafe eh, itu jami uhunna au tafridu lahun nafarido utawa orang mesti no mahar jadi sampai nak kawin ya saat akad tuh orang nyebut mahar jumlah mahar maksudnya kalau balik ini ini hukum pergi sampai anak nikah ya, pas nikah buat nyebut no jumlah mahar misalnya ngeten saya terima nikah ini dengan mahar ini kalau mahar ini misalnya emas kilo berarti ketika sampean atas nama wis nyebut iku wajib bayar separuh Terus ketika sampean wis jima sing mburi sing wedok wajib bayar sedan sedan Nah, sing dibakas ning Quran ngeten. Jadi mahar itu kan kali karo mantuk hukume dinis Dinisful mahri itu wajibun bimujarrodil akdi. Oh balik supaya gue nak lali fikih. Jadi mahar itu wajib yang separuh itu wajib bimujarrodil akdi. Sing separuh nih menai wajib ya, sausnya jima, sausnya ngumpuli. Nah ini Quran bakas Kue ku gak kewajiban bayar mahar plus Baik kalau balik ini Kue ura kewajiban bayar mahar plus Nah ini akad nikah Kue kurang nyebut mahar yurung ya urung ji jima. Nih, jadi misalnya gak nyebut mahar artinya ya tetap akan bayar mahar gitu loh. Mahar itu kan syarat gitu. Cuma gak nyebut karena gak nyebut itu kan terus menjadi bebas sama sekali. Jadi lajunaha itu artinya kita tidak kewajiban bayar mahar. Kecuali mau disebut, kalau disebut itu kita bayar separuh. Ketika orang nawa ngumpulinya. Dila junah alaikum intolak tumunisa malam tamas suhuna. Au tafridu lahuna faridu. Atau maril nyebut ing mahar. Maknanya faridu ini eh mahrun, ini mahar. Wama mas dari yatun turfiya ela eh, tabiata alaikum fitolak zamana adamil masisi wal fardi bi ismin wala mahrin fatal dikuhuna jadi ketika kita tidak nyebut mahar, itu oleh dipegat tanpa wajib bayar mahar. Oke, mahar sih disebut Mustafa nggih. Tapi kerugian karena kawin, misalnya gara-gara bocah itu kawin di Ahmadun meskipun gak untuk mahar kerugian, tetap aja mertuane entah yang juga uang nggih. Nah, cara Quran wa mati uhuna. Tetep gue kon ngekei tamat tuh, ngekei seneng-seneng. Itu jelas hukum Quran jadi mahar itu tidak wajib karena belum kita sebut saat akad juga kita belum jima kurung ngumpuli tapi tamat itu wajib mana yang ngekei seneng seneng wamat ti uhuna paham ya jadi orang wajib bayar mahal tapi wamat ti uhuna lan nyeneng neng lo sirotabe bunda ini bisa eh aktuhuna maya tamat takna bi jadi ngekei sirotabe yang bisa mak yang berkorea tamat takna kang seneng sopan isa kan mak Panggang Kang Romanto? Jadi riyen tradisi Quran itu jadi urun itu wajib. Intine ngoten, urun itu wajib. Dadi kumpul uang ke iso ini dari urun. Jadi sampai ketika mahar gak wajib pun tetap wajib bayar tamat tamat tuh. Kamu Mustafa? Jadi bujumu buat kawin. Orang nyebut mahar urun buat kumpuli buat pekat tuh buat seneng no. Gus orang rondo paling gak. Misalnya kamu mendingan urun buat kumpuli sing rasa. tetap kan kayak tamat tuh. Kayak apa sing ini seneng. Nah, senengnya mobil itu bisa repot. <laughs> Atau senengnya emas. Tapi intinya nggak tentang Fuadin. Jadi tradisi Quran itu tidak ada hal-hal sing gratis itu tidak ada. Bukan berarti Quran materi tidak, memang jelas. Nah, anak tradisi ke Jawa kan buatan karo matu gara-gara ikhlas salah paham iku mau. Berlebihan cara ikhlas. Wis ada untuk kulo ikhlas-ikhlasan ae. Kok enak ikhlas-ikhlasan? Ngadepi anak tuh <laughs> ikhlas piye ora dipikir mau ya kiai ya, pintu bisa nih ya, karena ono soal mantan alumni nih sowan cerita kulo nu ngaten ngaten bujuk kulo nu sini sebagai kulo mertua kulo kulo nu ngaten ya, ngaten jadi ngaten nah nak mestinya kiai ini nasihatin nak kue bujuk bisa sini kue kudu sini nih apa deh Mungkin ngatur awam dewe bingung ya, bujuk malah ngatur cah lu malah lu apa? Bingung, kudune kue ngerasa, nak bujumu luwe bingung timbang kue kowe dhewe ning bingung nek bujuk nek malah ada cah telu. Dino misalnya si Ome liwat pinggir anak si Ome pun telu ya Armanto ya. Nah sing setengah anak menengah kalau pulang kan malah rok es krim, rok KFC barang, malah larang meneh biaya nih. anak si Ome menengah, Wong paling kiri cek macam-macam. Artinya sampean kudu mikir, nah aku dewi aneh bingung, kemudian bujuku sing ada pecah telu lu bingung itu harus dipikir gitu tapi gara-gara syariat itu kesuwan sesat malah pak ini mantan ngono apa ya ini gitu mantan gubernur mertua ya ora tau nak pakai bojone dadi untuk <laughs> bono dia ana laporan orang cocok iki <laughs> aja ada orang ini ora aturan Quran aturan Quran jelas jadi wa mati uguna eh atu guna maya tamat takna bi paham terus alal musi iku daru iku yang ngatasi wong suge, ayu woni minkum kodaru itu sesuai kadari wong suge, wong suge kadari wong suge pantasnya wirong ini 1 juta misalnya wa alal mutiri lan ing atase wong sing marat yo kadur sak kadare wong marat. tapi ora kok terus blas juga keliru tetep nak blas kok keliru nak wong suge sesuai kadar suge wa alal muktir ning atase wong sing marat yo kadur sesuai kadar marate. paham apa artinya ini ini blas juga oleh paham apa artinya blas ora oleh nanti iki Quran ya dadi blas juga oleh ora oleh haram guys. Ya, ora oleh hmm, ngumpul wong kok ora oleh ngumpul bojo ngumpul mertua ora urun ora oleh ora oleh ora iso ditawar eh, ora oleh cara Quran lho wa alal muktiri cek kodar ora kok wa alal muktiri gratis ora ono eh, oh kawal ora oleh sampe blas ora oleh keliru eh, tetep Lah ya orang ana yang setuju ya kepae padha wae sampeyan. Lah iya, dolim padha memang ya, menyang setuju dilapuri senengnya tak karuan guys mau ke pahlawan ini nasihat itu keliru itu bener ya wow gue bingung nih cong cong mikir cawak sih kudunya gue yang mikir bujung gue bingung ada bicara lu iku menurut paham ini nasihat sih tanda selain sing makar hukum mau ya gue gue lanang orang apa baku kudunya nak sebenarnya ngono tuh nana lu metu ngeluh ada. kadari Nah, Pak Yairin kok ngoten, itu tragedi sejarah. <laughs> Tegas bi Allah hakon. Aturan-aturan ngono iku hakon, aturan sing wajib alal muslimin ing atase wong sing apik-apik kabeh dadi keharusan ini wajib agar kue dimintal ihsan ini hukum ini wajib oh, hakon alal musini walau pas ini hakon mawar pas